Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan pagi hari ini kita akan mulai membaca buku tentang seputar fikih pemilu yaitu dari buku Al-Intikhabat wa Ahkamuha fi Fiqh Al-Islami. Al-Intikhabat pemilu dan hukum-hukumnya dalam fikih Islam. <clears throat> Karya Fahad bin Saleh bin Abdul Aziz Al-Ajlan hafizallahu taala. Eh, tentang metode membaca buku ini. Nanti kita tidak akan baca semua, nanti sebagiannya kita lompat-lompati hal-hal yang dirasa kurang urgen untuk dibaca. <clears throat> Kemudian eh, nasihat penting di awal kita memulai kajian ini adalah satu ungkapan yang patut untuk e, dijamkan oleh dan diingat baik-baik oleh para penuntut ilmu yaitu ungkapan yang mengatakan mansabata nabata siapa yang continue itulah yang tumbuh ya, maka siapa yang continue dalam belajar continue dalam e, menyelesaikan ya, kajian satu kitab atau satu cabang ilmu maka dialah yang nabata yang akan tumbuh e, keilmuannya dan hanya dengan orang yang sekedar panas-panas tai ayam kita akan mulai dari <clears throat> mukaddimah halaman 5 setelah khutbatul hajah penulis mengatakan maka di antara nikmat Allah yang terbesar yang Allah berikan pada seorang hamba manakala Allah memberikan kepadanya hidayah untuk belajar agama memahami hukum syariat maka siapa yang mendapatkan petunjuk mendapatkan petunjuk untuk belajar agama maka sungguh Allah telah menghendakinya Rabbnya menghendaki kebaikan yang besar untuknya sebagaimana diriatkan oleh Muawiyah ibn Abi Sufyan sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan <clears throat> Manyuridillahu bihi khairan yufaqihu fid Siapa saja yang Allah kehendaki untuk mendapatkan seluruh kebaikan maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan dia dengan agama khairan di sini nakirah didahului syarat man yufidul umum sehingga makna hadis ini siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan seluruh kebaikan karena sumber kebaikan adalah ilmu dan mengamalkan ilmu. Maka Allah akan fahamkan dia dengan agama. Maka orang yang tidak Allah beri semangat untuk menuntut ilmu seakan-akan ditiadakan darinya kebaikan. Maka dengan e, faham agama maka diketahuilah hukum dan Allah pun disembah berdasarkan ilmu. Hati seorang hamba pun penuh dengan rasa cinta dan penghormatan terhadap Tuhannya. Dan siapa yang lebih berilmu tentang Rabbnya, maka dia akan lebih besar rasa takutnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Inna min ibadihil ulama. Yang merasa takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Itu karena sesungguhnya orang yang merenungkan hukum-hukum syariat, ya, merenungkan mafiha isi hukum syariat berupa kesempurnaan dan keagungan, mewujudkan maslahat yang maslahat itu mencakup dunia dan akhirat, maka hal itu akan jadi sebab bertambahnya yakin dalam hati. Maka seorang muslim yakin bahasanya hadal kamal kesempurnaan syariat dan kelengkapan syariat dalam masalah hukumnya dan kelayaan syariat untuk setiap zaman dan tempat itu tidak mungkin terjadi seandainya dia bukalah berasal dari sisi Allah zat yang maha bijaksana lagi zat yang maha mengetahui dan di antara kelayaan syariat ini untuk setiap zaman dan tempat annalaha fi kulli waqi'atin hukman ya, bahasanya syariat ini menyediakan hukum untuk setiap realita wa fi kulli nazilatin bayanan menjelaskan menyiapkan penjelasan untuk setiap kasus-kasus baru dalam kaidah kaidah syariat dan pokok-pokok syariat terdapat penjelasan untuk berbagai hal yang membingungkan. Halun solusi bagi segala sesuatu yang susah. Dan tidaklah perubahan zaman wa ta'aqudat dan semakin ruwetnya zaman kecuali akan menambah seorang menambah yakin seorang muslim bahasanya syariat ini layak untuk menetapkan hukum di setiap zaman dan tempat. Wahada dan ini menjelaskan butuhnya manusia terhadap penjelasan hukum syar'i untuk setiap realita wal mustajadat dan hal-hal yang baru al hadisah yang muncul maka di antara permasalahan fikih al muasirah permasalahan fikih kontemporer adalah hal yang berkenaan dengan cara dan cara e, jalan dan cara dalam siasat dalam politik wal hukmi dan kekuasaan mimashtahara hukum itu bisa kekuasaan, bisa hukum. Di sini cocoknya karena gandengannya siasa ya, maka hukum artinya kekuasaan. Oleh karena itu rakyat itu disebut mahkum, penguasa disebut hakim. Mimashtahara yang populer di masa sekarang ini dan di antara hal yang paling populer adalah al-intikhabat pemilihan atau pemilu. Maka pemilu adalah sarana modern yang baru lil wusul ila untuk sampai kepada berbagai macam jenis kekuasaan. Wilayat jika wawunya di kasrah artinya kekuasaan, jika wawunya di fathah artinya cinta dan kewalian. Boleh jadi dari pemilu maka orang menjadi minri asatin, menjadi rais, kepala negara, parlemen, menjadi anggota dewan dan yang lain. Dan sungguh telah tersebar penerapan pemilu di masa sekarang ini dengan penyebaran yang luar biasa tabaqathu kegiatan pemilu diterapkan oleh semua sistem demokrasi barat saat ini. Kemudian terjadilah penggunaan pemilu di banyak negeri-negeri Islam. Maka di antara satu hal yang penting antatimu tirasatu hati tariqah mengkaji cara ini dan e, membahas nawazilnya. Nawazil jamak dari nazilah artinya permasalahan baru yang mendesak untuk dibahas. Liyatawassal min khilaliha melalui sela-sela pembahasan tersebut sampailah kita kepada pengetahuan hukum syar'i untuk metode ini. Wafil masail dan sejumlah permasalahan dan hukum yang berkaitan dengannya. Wali ajli hadal maksud dan karena maksud ini karena hadi dirasah maka ada kajian yang dilakukan oleh buku ini yang aku mohon pada Allah Ta'ala agar Allah memberikan untuk buku ini al-qabula diterima oleh masyarakat kaum muslimin wal barokata dan keberkahan. Maka kalimat yang menarik untuk digarisbawahi beliau katakan bahasanya permasalahan pemilu adalah min qadaya al fiqhiyah adalah permasalahan fikih bukan permasalahan akidah. Ini artinya dibedakan antara permasalahan Eh, demokrasi ya, yang ini uh, yang kemudian kandungannya adalah hukum milik rakyat dengan pemilu dan pemilu beliau nilai masuknya babnya adalah qadaya al-fiqhiyah permasalahan fikih nah itu pengantar yang ingin saya baca Kemudian berpindah ke halaman 13. Yeah. Pengertian al-intikhabat wa anwa'uha. Pengertian pemilu dan pemilihan dan macam-macamnya. Langsung al-maqsad al-awal pengertian intikhabat dalam bahasa Arab intikhabat jamak dari intikhab maknanya adalah al-ikhtiyar memilih wal intiqa dan memilih wa minhu an-nukhbah ya, contoh yang lain adalah orang-orang pilihan disebut nukhbah misalnya fikih muyasar itu penulisnya nukhbatun minal ulama artinya ulama-ulama pilihan Kemudian wa amal fil istilahil muasir adapun e, dalam istilah kontemporer fakat urifat al intikhabat al muasirah maka pemilihan pemilu itu didefinisikan bi'iddati ta'rifatin dengan sejumlah definisi. Jadi beliau bawakan e, tiga definisi langsung berpindah ke halaman 15 Al-Ta'rif Al-Mukhtar Definisi yang terpilih Artinya kesimpulan Definisi pemilu menurut penulis e, Maka Di paragraf kedua Al-Intikhobat Hiya Maka pemilu adalah tariqatun yakhtaru fiha al-muwatinun aw ba'duhum man yardawna wa yatawassalu min khilaliha litahdidil mustahaqqi lil wilayat awil muhimmah al muntakhabi fiha maka pemilu adalah satu metode satu cara di mana al muwatinun para penduduk semua penduduk au ba'duhum atau sebagian penduduk memilih fiha di pemilu tersebut orang-orang yang mereka cocoki wa dan dijadikan sarana min khilaliha dari penggunaan pemilu ini untuk menentukan mustahak orang yang berhak lil wilayati mendapatkan satu kekuasaan Awil muhimmah atau satu tugas al-muntakhabi fiha yang dipilih dengan menggunakan pemilu. Penjelasan definisi. Yakhtaru uh, ya, memilih maka kata-kata memilih ini tuapir mengungkapkan ma fil intikhabat isi dari pemilu. Apa isinya? Min kiami an-nakhibin. Ya an-nakhibin para pemilih itu melakukan at-taswid. Pemilihan suara. Voting. Ya, ma pemberian suara. Wal iqtira'. Ya, kemudian uh, dan dan al-iqtira al-iqtira uh, <clears throat> berundi itu dalam bahasa Arab disebut qur'ah disebut qur'ah maka uh, adanya nama-nama kemudian dipilih kemudian adanya nama-nama kalau qur'ah tentu adanya nama-nama ya nama-nama kemudian salah satu akan diambil secara acak. Namun ikhtiar di sini nampaknya ya sama dengan taswid pemberian suara. Al muwatinun para penduduk. Maka di sini tahdid di penentuan lil intikhab dari kegiatan memilih. Bahasanya dia terbatasi pada al muwatinin para penduduk yang domisili di satu negeri yang diadakan di negeri tersebut al-intikhab pemilihan. Artinya yang namanya pemilihan itu tidak bersifat general dilakukan oleh semua manusia di semua negara atau melibatkan semua manusia di berbagai negara. Maka ini, boleh jadi ada pemilu uh, pemilihan yang itu bersifat nasional, maka dia al muatinun Kalau pilkada, maka au ba'duhum atau sebagian penduduk. Tu'abir ini mengungkapkan sebagian jenis pemilihan umum yang tidak diikuti kecuali fi'atun muhaddadatun, kelompok tertentu minal muatinin dari penduduk. Contohnya semacam pemilihan kepala negara namun dengan cara tidak langsung dipilih oleh DPR. Maka ini berarti ba'duhum. Atau banyak dari macam-macam pemilu yang bersifat far'iyah cabang, mungkin pilkada misalnya. Ya tawassal min khilaliha. Artinya melalui kegiatan manusia memilih yang dipilih yatimu atawasul maka terwujudlah yang namanya atawasul sampai kepada al-mustahaqqa orang yang al mustahaqqi orang yang berhak mendapatkan kekuasaan biturukin mukhtalifah dengan berbagai macam metode maka diketahuilah al-mustahaqqa lil wilayah orang yang berhak untuk mendapatkan kekuasaan atau tugas yang pemilu itu diadakan karenanya. Maka kalimat ini ditashmul untuk mencakup semua kekuasaan yang didapatkan dari pemilu. Boleh jadi riasah. Boleh jadi riasah menjadi kepala negara atau parlemen atau parlemen. Wa tashmul malam yakun minal wilayat dan demikian juga mencakup uh, hal-hal yang tidak tergolong kekuasaan yang tidak tergolong kekuasaan namun di sana ada pemilu semacam pemilu di syarikat pemilu di perusahaan pemilihan yang ada di satu perusahaan atau nakobat nakoba jama'atun yakhtaruna li ri'ati su'uni ta'ifatin min ta'if. Nakoba adalah sekelompok orang yang e, mereka memilih atau mereka yukhtaruna dipilih li ri'ayah untuk memperhatikan urusan sebagian orang. Maka nanti ada nakib dan wakilnya. Semacam nakobah al-muhandisin ya, organisasi para insinyur Nakoba ala atiba organisasi para dokter uh, nah, ID kalau di tempat kita ya. nakoba al-mihan at-taklimiyah Nakobah untuk profesi pengajaran guru PGRI kalau di tempat kita ya. Maka kemudian ketua-ketuanya dipilih melalui jalan eh, pemilihan. Maka ini yang dimaksud al-muhimmati al-muntakhabi fiha. Dia tugas yang dia dipilih yang muntakhab dipilih dalam uh, pemilihan itu diadakan karenanya. Maka ini mencakup nakobat sejumlah organisasi-organisasi profesi atau syarikat perusahaan Maka melalui definisi jelaslah bahasanya pemilu kontemporer itu memiliki empat rukun. Yang pertama muntakhib pemilih atau nahib Itulah orang yang muahal punya kelayaan lil musyarakah untuk berperan serta fitaswid dalam pemilihan suara, pemberian suara. Yang kedua muntakhab yang dipilih. Nama lainnya merosyah Orang yang dia berharap al-wusulah untuk bisa sampai dan mendapatkan ila wilayatin intikhabiyah. Kekuasaan yang didapatkan karena pemilihan. Yang ketiga kegiatan taswid pemberian suara. Nama lainnya iktira, nama lainnya intikhab yang isinya adalah takbirun mengungkapkan pendapat al muatin penduduk melalui peran sertanya dalam pemilihan atau dalam istiftain amin istiftain amin uh, referendum rukun yang keempat adanya kekuasaan atau al-muhim al muhimah satu tugas yang pemilihan diadakan karenanya. Itu al wilayah, itulah satu kekuasaan yang terjadi karena kekuasaan ini kegiatan al-intikhabat. Kegiatan pemilu diajari dalam rangka menentukan man orang yang yatawalla mengurusi atau mengelola syaknaha urusan tersebut. Ya kemudian anwaul intikhobat macam-macam pemilihan. Awalan al intikhobat ari Asia. Ya, pemilihan kepala negara. Ya, di Asia diambil kata-kata Raisid Daulah, kepala negara. Riasa master dari Ra'asal Qauma artinya menjadi Raisan jadi pemimpin Ay kabiran Pembesar Muto'an yang ditaati di tengah-tengah kaumnya Sehingga yang dimaksud dengan Intikhobat Ari Asia adalah Al-intikhobat pemilihan Untuk e, Tasmiyah untuk menamakan e, Menemukan nama dan memilih Pemimpin negara dan intakhobat ari Asia ya, pemilih untuk pemilihan kepala negara itu ima boleh jadi terjadi dengan pitoriki al istifta al mubashir dengan pemilu nasional sebagaimana di Indonesia sekarang ini alladhi yakunu ikhtiyaru rais di mana pemilihan kepala negara itu mengacu kepada ila sya'ab kepada rakyat mubasyaratan secara langsung maka manusia masyarakat memberikan suara lil murasyahin untuk orang-orang yang mengajukan diri ala riasa untuk dipilih jadi kepala negara fayafuzu bi riasati maka dia akan beruntung menjadi kepala negara manhaza orang yang mendapatkan aghlabiyat al-aswat mayoritas suara. Kemudian yang kedua, pemilihan kepala negara terjadi, terjadi dengan metode tidak langsung yaitu pemilihannya di anggota dewan. Caranya masyarakat memilih orang yang yumasiluhum mewakili mereka minan nakhibin di antara orang para pemilih. Nah nanti wakil-wakil inilah yang yusawid memberikan suara fiktiaril hakim dalam pemilihan kepala negara sebagaimana contohnya di pemilu tidak langsung di sini disampaikan itu terjadi di wilayah al mutahidah Al-Amerikiyah di USA. Kemudian yang kedua ada intikhabat parlamania. <clears throat> ya, uh, adalah pemilihan parlemen. Kata-kata parlemen aslinya adalah mutawalatil muluki ma'ara'iyah. Interaksi raja dengan rakyat. Thumma kemudian mengalami pergeseran makna. Utliqa digunakan kata-kata barlaman dalam pengertian al-istima' kumpul perkumpulan ya, meeting tapi mufihi tilkal mudawwalah yang terwujud di meeting tersebut al mudawwalah kegiatan interaksi Wa akhiran kemudian menyempit lagi. Kemudian terjadi perubahan makna selanjutnya sar alaman. Dia menjadi nama lidari tasyri' untuk tempat at-tasyri' di sana ada penetapan hukum, pembuatan hukum, diadakan regulasi, apa namanya hak apa apa bahasa kita eksekutif ha? legislatif darat tasyri' ya, maka dia tempat ya atas penetapan hukum kumpul di tempat ini memasilu ummah perwakilan dari satu bangsa lantas mereka membuat sejumlah aturan wa dan mereka membuat konon undang-undang wantaqalat mubasyarata uh, wantaqalat dan berpindahlah Ini. secara langsung sultatul hukmi kekuasaan hukum yang dulu itu raja berpindah ke parlemen dan yang namanya parlemen kaimun itu berdiri di atas ide aniabah perwakilan maka tidak boleh tidak isi parlemen adalah muntakhab orang-orang yang dipilih min kibali sya'ab oleh oleh rakyat yang lantas para anggota dewan itulah yang yubashir yang akan bersentuhan langsung dengan sultan hakikiatan kekuasaan secara hakiki dalam waktu tertentu. Dan idealnya yumasil fiha asy'ab bi akmalihi. anggota dewan tersebut mewakili seluruh rakyat Fala yumathil dia tidaklah mewakili daeratahu faqat, daerahnya saja. Maka ini parlemennya berarti uh, apa? Kalau di tempat kita parlemen yang beliau bahas berarti apa? DP huh? Huh? yang dari daerah-daerah bukan partai DPD. Maka meskipun dia terpilih dari daerah dari daerahnya. Namun ketika dia duduk di parlemen dia harusnya mewakili rakyat seluruhnya. Bukan hanya yumasil mewakili daerah tahu daerahnya saja. Wayakunu mustaqilan dan dia independen an hayati an-nakhibin. An hayati an-nakhibin fi fatrati hukmihi. Atau ya, atau kemudian meskipun bukan DPD tempat kita juga mewakili daerah ya. Mewakili daerah, ini anggota dewan dari daerah ya, daerah pemilihan ini ini ini. Jadi, misalnya dia dari nanti Jawa Tengah aja dipilih misalnya Banyumas ini ini. Ini daerah ya. Meskipun partai uh, pakai metode pakai lewat bukan DPD namun pakai partai, partai itu juga mewakili daerah. Di daerah Banyumas dan sekitarnya, nah ini dapilnya. Ini daerah tihib berarti ini dapil ya wa mustakilan dan semestinya dia independen an atin nakhibin dari organisasi para pemilih fi fatrati hukmihi selama dia menjabat mungkin maksudnya partai maka dia harusnya bukan mewakili partai namun mewakili rakyat fala lahum al musyarakatu ma'ahu fi ittikhadhi al-qarari maka tidak boleh lahum bagi mereka al musarakah terlibat ma'ahu bersamanya nya mungkin hayatun nakhibin tidak boleh terlibat ma'ahu bersama muntakhab anggota dewan fitikhadil qarar dalam mengambil keputusan. Sehingga yang dimaksud dengan intikhabat parlamaniyah adalah intikhab memilih sejumlah majelis tasyri'iyah, majelis legislatif fi baladin ma di satu negeri. Fana maka masyarakat lantas memilih man yanubu anhum, orang yang mewakili mereka. Fitawal dalam mengurusi urusan hukum dalam jangka waktu tertentu. Lihatawalla supaya dia mengurusi fiha dalam jangka waktu tersebut. Yang pertama ikhtisosan tasyaian. Ya, kewenangan berkenaan dengan aturan fisanil kawanin dengan mengesahkan undang-undang atau kewenangan berkenaan dengan finansial di mana anggota dewan ini dimintai persetujuan muafakoh, ya muafakoh persetujuan dengan mizania anggaran ya, ya persetujuan tentang anggaran yang diajukan oleh pihak pemerintah APBN dan APBD ya, mizania anggaran demikian juga yang ketiga dia punya kewenangan politik dalam bentuk merokobatil hukumah, mengawasi jalannya pemerintahan. Kemudian yang ketiga istifta sya'bi referendum. Istifta dalam bahasa Arab artinya tatlabul futia ini maksud dengan futia adalah ibanah, penjelasan. Aftahu fil amri artinya menjelaskan untuknya satu perkara. Dan ada yang menjelaskan futya artinya menjawab pertanyaan. Ini ada dua makna bahasa untuk istifta. Namun makna yang kedua tercakup dalam makna yang pertama. Karena jawaban seorang mufti terhadap pertanyaan ya, eh, orang yang meminta yang meminta fatwa itu termasuk dalam makna menjelaskan. Dan mustafti adalah orang yang meminta dari mufti untuk menjelaskan satu perkara dan menjelaskannya. Asy'ab e, dalam bahasa Arab artinya kabilah. Al-mutasyaibah yang bercabang-cabang. Ya, kabilah yang banyak banyak cabangnya min hayyin wahidin namun dari berada dalam satu kampung. Sedangkan sya'ab dalam istilah modern digunakan dalam pengertian asukan penduduk yang yang tinggal di satu negara yang sama. Meskipun berbeda-beda usulihim, asal muasal keturunannya. jadi ada yang Indonesia asli, ada yang campuran dan yang lain. Wa dan agamanya. Yang dimaksud dengan istifta asy'abi atau referendum ardu maudu'in menawarkan satu topik minal maudu'at dari sejumlah topik kepada seluruh rakyat untuk mengetahui pendapat mereka setuju atau tidak setuju. Sebenarnya ya, referendum itu tidak termasuk dalam kategori pemilu namun ditambahkan di sini karena dekatnya konsep referendum mafhum itu terkadang terjemah kontemporernya adalah konsep. Eh, karena dekatnya konsep referendum dengan konsep pemilu. Di mana intinya punya kesamaan ikhtiarin nas, mengetahui pilihan manusia. Maka dia seperti intikobat seperti pemilu. Kemudian yang keempat ini pemilu yang ada di Arab Saudi namanya intikobat baladiyah. Di, eh, di tempat kita tidak ada ini. intikobat baladiyah. Ada namanya majelis baladiyah. Nih. Dan ada yang namanya uh, eh, mbak petugas baladiyah. kalau yang ke Masjidil Haram dan sudah pernah pergi ke Saudi maka baladia ini yang ngusir para pedagang-pedagang ilegal pedagang-pedagang yang tidak berizin ini, maka yang jualan kemudian tanpa izin nanti jika datang mobil baladia bubar semua jual belinya nggak jadi nah boleh jadi ada yang barangnya ditinggal daripada ditangkap baladiah. Nah, eh, itu namanya baladiah, petugas baladiah. Ya, petugas baladiah ini berada di bawah majelis baladiah. Dan majelis baladiah ini uh, orang yang duduk di majelis baladiah ini hasil pemilu. Hasil pemilu. Jadi majelis baladiah itu majelis yang Eh, punya otoritas dalam masalah tata kota. Nah, tata kota dia yang ngurusi masalah kemudian air, listrik, pasar, ya, izin-izin ya, seputar ya, e, ini namanya majelis baladiyah. Namanya majelis baladiyah. <clears throat> Kalau biasa baladiyah biasa diterjemahkan oleh ya, kalau di tempat kita baladia yang ditakuti sama pedagang-pedagang ilegal itu seringkali diidentikan kalau di tempat kita dengan polisi pamung praja, satpol pp, gitu. <clears throat> nah <clears throat> Ya, yang dimaksud dengan intikhab baladiyah adalah idla unnakhibin Pemilih idla memberikan suara mereka untuk memilih anggota yang ingin dipilih. Liudwiyah untuk jadi anggota majelis baladiyah. Yang dimaksud dengan majelis baladiyah adalah majelis yang ikhtisasuhu, ikhtisasatuhu kewenangannya, otoritasnya dan wadhaifatuhu dan tugasnya mencakup inayah, perhatian terhadap baldah, terhadap negeri. Nih, kemudian kebersihannya dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Membuat hadaik, taman-taman kota, muntazahat, kemudian tempat-tempat wisata, Watas mulu demikian juga tugasnya mencakup mutabaah, mengawasi masalah al-baik wa syirah, jual beli. Ini masih ya, masalah kegiatan jual beli pedagang ilegal dan pedagang yang berizin. Demikian juga muraqabatul bada'i, mengawasi barang-barang yang beredar di kotanya. Bahkan tahtitul as'ar punya otoritas untuk menentukan harga. Ini, ini harga eceran harus dijual dengan harga maksimal sekian. Demikian juga solahiyatuhu kewenangannya mencakup mutabaatil amlak al khasah ya mengawasi sejumlah hak milik pribadi. Rumah ada aturannya misalnya. Ya, rumah ada aturannya harus sekian meter dari jalan dan sebagainya. Melanggar, ah, nanti baladiyah yang turun tangan. Wal ammah demikian juga otoritasnya adalah fasilitas-fasilitas umum. Fasilitas fasilitas umum, jalan, uh, telepon, listrik, itu urusan baladiyah. Wa man ayat ta'adin yata 'alaiha dan mencegah ya, apapun yang terjadi pada fasilitas umum. Ya, wahia wa ilam takun uh, sia-siatan, maka majelis baladiah ini meskipun tidaklah uh, unsur politiknya itu fidah jatil ula di level yang pertama. Maka kewenangannya bukanlah kewenangan politik. Ya, majelis baladiah ini kewenangannya tidak politik. Ila hatu karibu al muatinin akan tapi majelis pada baladiah ini mendekatkan e, penduduk dengan sulta kekuasaan untuk mengambil al keputusan. Watatamayas dan majelis baladia ini punya kelebihan, punya spesifikasi anan nakhibin fi hadal intikobat. bahasanya para pemilih dalam pemilu ini lebih mampu untuk mengenal orang yang dipilih daripada pemilu-pemilu yang lain. Nadron menimbang karakter majelis baladiyah yang itu tamas bersentuhan dengan kebutuhan rakyat banyak. Watatimu dan pemilihan dilakukan finitokin dayikin di satu nitak satu ruang lingkup yang sempit sehingga anak hibin rakyat yang memilih itu lebih mampu untuk mengenal orang yang dipilih. Kenapa? Karena satu kota. Majelis Baladiyah itu ada di setiap kota di Arab Saudi. Ya, ada di setiap kota. Maka cuma ya, dalam satu kota sehingga lebih kenal tentang siapa yang dipilih. Kemudian selanjutnya kemunculan intikhobat pemilu dan sejarahnya. E, kemunculan intikhobat pemilu dan sejarahnya dalam sistem demokrasi. Maka antima demokratiyah qadimah sistem demokrasi terdahulu yaitu demokrasi Yunani tidaklah menggunakan sistem pemilihan kecuali dalam bentuk yang sempit dan terbatas. Nadron menimbang karena sistem demokrasi tersebut takmal menggunakan mabda prinsip demokrasi langsung yang menjadikan individu masyarakat itu berperan serta fil hukmi dalam mengatur negara secara langsung min ghairi nuwab tanpa perlu wakil walau sata ataupun perantara Kemudian e, lima baris dari bawah. Ya, kemudian setelah itu demokrasi berubah menjadi demokrasi tidak langsung pakai perwakilan. Wa awalu daulatin negara pertama yang menerapkan anizam nizam Sistem perwakilan. Kalau Yunani demokrasi Yunani sistemnya langsung sistem perwakilan aniabi ada ada niabi perwakilan ini, adalah uh, adalah Inggris Raya. Wakana al-intikhab dan pemilihan yang diterapkan ketika itu adalah pemilihan dengan mayoritas. Artinya yafuzu fihi menanglah al-murasyah ya seorang yang dipilih manakala hina yakunu manakala dia adalah merosah orang yang dipilih yang paling banyak mengumpulkan suara meskipun lam yafus dia tidak beruntung mendapatkan mayoritas suara ya maka nanti intikhab itu ada dua macam ada yang modelnya siapa suara yang terbanyak ada tiga orang empat puluh tiga puluh tiga puluh misalnya eh, maka puluh ini yang menang meskipun empat puluh itu bukan mayoritas lebih dari lima puluh persen yang penting yang penting yang paling banyak nanti kemudian ada yang pakai dua kali supaya kemudian harus ada yang mayoritas di atas lima puluh persen demikian metode dalam masalah pemilihan maka yang diterapkan ketika itu adalah mana yang paling banyak mendapatkan suara meskipun tidak mayoritas. Bahasan nizam al-intikhabi Sistem pemilihan ini adalah Sistem pemilihan yang paling kuno Karena ini terjadi pada tahun 1265 Masehi Wakana al-intikhab aglabiyah dan pemilihan dengan mayoritas ala ini dua kali. Ala ini dua kali, dua kali maksudnya ye, ye, nanti ini dipilih yang paling banyak, dua yang paling banyak untuk maju. Nanti kemudian di putaran yang kedua harus mendapatkan setengah lebih dari setengah. Ini putaran yang kedua, pakai dua putaran. Nah, ya. Putarannya tempat kita. alat daura ini. Dengan sistem dua putaran, itulah yang tersebar di Eropa. Ya, tilata tilkal marhalah. Di jangka waktu tersebut sampai tahun 1914. Jadi kalau yang pertama kali itu tidak pakai dua putaran. Mana yang menang begitu saja. Namun setelah itu yang dominan di Eropa adalah pakai sistem dua putaran. Kemudian wakanat al dan pemilihan di zaman itu tak ta'khudhu ini nizamin iktira' al-muqayyad. Itu mengambil sistem pemilihan terbatas di mana dibatasilah atas suite pemberian suara dibatasi hanya pada orang yang memiliki harta dengan kadar tertentu. Sehingga tidaklah yusmah diizinkan bitaswid memberikan suara kecuali kelompok orang-orang kaya yang mampu bayar pajak. Wa yumna man adaha minal musyarakah. Adapun selain orang kaya yang bisa bayar pajak dilarang untuk ikut dalam pemilihan Kemudian halaman 21 baris paling bawah. Kama anal mar'ata lam takun tusyariku sebagaimana dulu perempuan tidaklah mengikuti pemilu di sistem demokrasi masa silam. Wa awalu musyarakatin laha ya, pertama kali perempuan itu ikut dalam pemilu adalah kegiatan pemilu di salah satu ya negara bagian di Amerika. Ya, terjadi pada tahun 1880 Masehi. Suma umima, suma umima kemudian diluaskan ya, dan berlaku untuk semua negara bagian Amerika di tahun 1920. Sebagaimana perempuan mulai ikut pemilu di Britania di tahun 19 Nah, kemudian halaman 23. Sejarah pemilihan dalam fil hukmil islami. Dalam hukum Islam. Innal intikhabat bahasanya pemilihan dengan e, metode kontemporer adalah satu metode yang diambil dari sistem barat Waman itu dan siapa yang ingin mengetahui adanya semisal pemilihan ini atau mirip dengannya dalam sejarah Islam maka tidak boleh tidak dia harus mengkaji sejumlah peristiwa atau syawahid dan sejumlah uh, sejumlah hal yang bisa disaksikan namun cuma statusnya koribah statusnya mendekati tidak ada yang sama persis dan cuma mendekati dengan pemilihan mimma waqa'a yang itu terjadi dalam sejarah Islam supaya dia bisa menetapkan hukum setelah itu titik-titik kesamaan dan perbedaan antara <clears throat> pemilihan kontemporer, pemilu kontemporer dengan apa yang ada dalam sejarah Islam. Maka setelah dilakukan telaah terhadap sejarah disimpulkan oleh penulis sebagai berikut. Pertama di masa Nabi. Faminal waqa'i maka di antara peristiwa yang mungkin tujrot kita masukkan dalam bab ini yang ada kemiripan dengan intikobat pemilu adalah yang pertama adalah bayatun nukoba bayat para nakib para pemimpin yang mewakili sejumlah kelompok <clears throat> Ini terjadi <clears throat> ketika Ansar berbaiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal dengan sebutan Bayatul Akobah. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para Ansar, karena yang datang itu banyak, ya, maka ya, orangnya banyak, maka Nabi mengatakan, akhiju ilayya minkum isna asyara naqiban keluarkan untukku dari kalian yang jumlahnya sebanyak ini 12 orang saja. Yang dia adalah naqib, dia adalah pimpinan mewakili kelompoknya. Jadikan kalian yang jumlahnya sekian ini menjadi 12 kelompok, masing-masing kelompok diwakili satu orang. <clears throat> yakununa ala kaumihim. Yang 12 kelompok itu adalah pemimpin atas kaumnya. Bima fihim dengan semua mereka. Maka ada <clears throat> maka kita jumpai ada metode, ada model mewakili kelompok. Ya, makanya cuma kita bahas mirip-mirip saja. Mewakili kelompok. Maka ini ada ya, ya unsur kesamaannya dengan uh, kegiatan pemilu mewakili kelompok. <clears throat> Kemudian yang kedua Arfa ya wafdi Hawazin para pemimpin rombongan Hawazin Arfa itu sama dengan nakib atau urufa mak bacanya urufa <clears throat> ainnya di domba jamak dari arifun roknya panjang artinya pemimpin kalau ainnya yang panjang artinya orang yang punya makrifat dan pengetahuan maka beda antara arifun sama arifun kalau arifun orang yang memiliki makrifat kalau arifun roknya yang panjang Artinya pemimpin. Definisinya Qayyimun fi amril qaumi Orang yang mengurusi satu kaum Maka sejumlah Pimpinan dari Rombongan Utusan Kabilah Hawazin Ceritanya ada rombongan Hawazin datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Mereka datang untuk menyatakan keislaman dan berbaikat kepada Nabi. Maka perlu diingat ada perang <clears throat> Hunain dan Hawazin. Ada perang Hunain dan Hawazin dan Nabi dapat ghanimah di perang itu. Nah, maka <clears throat> kabilah ini pada akhirnya nanti masuk Islam, Hawazin. Ya, dulunya diperangi, Nabi dapat ronima, setelah itu mereka masuk Islam. Watalah talaba nabi, mereka minta kepada Nabi untuk memulangkan harta mereka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta izin kepada manusia dalam masalah ini, karena sudah dibagikan. Lantas para sahabat berisyarat kalau mereka sepakat, ridho, ya tidak apa-apa. Falam yaktafi bidalika. Nabi tidak merasa cukup dengan ini. Karena itu orang rame-rame kemudian bilang, gimana setuju ndak? setuju gitu. Tapi ini Nabi tidak merasa cukup Kalau setuju dalam bentuk rame semacam ini Boleh jadi sebenarnya ada yang tidak setuju Maka Nabi mengatakan inala nadri man adina minkum fidalika Sebenarnya kami tidak mengetahui siapa di antara kalian yang mengizinkan Hal itu pengembalian harta kepada kabilah Hawazin. Dan siapa yang lam ya'dan, siapa yang tidak mengizinkan. Farji'u maka kembalilah kalian hatta yarfa ilaina sehingga melaporkan kepada kami urfa hukum pemimpin-pemimpin kalian. Maka Nabi mengatakan pada para sahabat, bubar kalian ke kampungnya masing-masing. Kemudian ya, yang jadi pimpinan kemudian ngecek bawahannya siapa yang setuju dan siapa yang tidak setuju. Kemudian masing-masing pimpinan lapor kepada saya. Nih, lapor kepada saya. Maka ada pemimpin yang mewakili adanya orang yang mewakili sejumlah orang. Itu sisi uh, kesamaannya. Maka hubungan antara dua peristiwa ini dengan pemilu mafihima dalam dua kasus tersebut ada yang namanya rujuk ilan nas mengacu kepada manusia, mengacu kepada pendapat banyak orang <clears throat> dalam masalah ikhtiar memilih siapa orang yang akan menggantikan dan mewakili mereka. Kemudian masa Khalifah Rasyidin. Yang pertama bayat umum ikan tikana tuqat yang diadakan pada setiap khalifah. Di mana masing-masing khalifah berada di masjid kemudian semua orang di masjid membayatnya. Maka para khalifah tidak mencukupkan diri dengan bayat dari ahlul hali wal aqdi. Namun masih ditambah dengan bayatul ammah. Bayat umum. Dan ini dialami oleh semua khalifah diadakan oleh semua khalifah. Abu Bakar As-Siddiq misalnya beliau dipilih, diangkat sebagai khalifah di majelis Saqifah Bani Sa'idah. Dan sudah dibaiat di sana oleh perwakilan Muhajir dan Ansar oleh Ahlul Halli wal Aqdi. Setelah itu Abu Bakar masih di masjid. Dia ya, menerima baiat semua orang. Ya, maka tidak cukup dengan bayat alul halil waqati. Namun ada bayatul ammah. Nah, apa sisi hubungannya atau kemiripannya dengan masalah pemilu? Wajud dukhulihi huna. Kenapa dimasukkan di bab ini pemilihan? Keterlibatan banyak orang adalah karena musyarakatu annas. Keterlibatan banyak orang Ya, bukan hanya alul halil waqti namun keterlibatan banyak orang dalam bayatul khalifah. Sisinya adalah musyarakatu annas, keterlibatan banyak orang. Ya, maka model keterlibatan banyak orang masyarakat luas sudah ada di masa khalifah khulafa Rasyidin. Ya, keterlibatan semua orang. Meskipun dalam hal ini keterlibatan semua orangnya hanya terbatas pada ibu kota negara yaitu Madinah. Kemudian uh, permintaan saran Abdurrahman bin Auf linas kepada manusia dalam rangka takyin menentukan siapa yang jadi khalifah. Siapa yang jadi khalifah? Maka ini berkenaan dengan uh, pemilihan Utsman. Umar mengangkat ya Pak, tim formator isinya enam orang. Ya, Umar mengatakan ya, enam orang uh, Umar mengatakan yang jadi pengganti penggantiku adalah salah satu dari kalian berenam. Ya, salah satu dari kalian berenam. Kemudian tim formatur kemudian me, kemudian menetapkan bahasanya calonnya ada dua. Calonnya ada dua, ada Ali, ada Utsman. Ada Ali, ada Utsman. Ini isinya orang enam. Dua diangkat eh, kemudian ditetapkan sebagai calon. Dua angkat sebagai calon, masih ada empat. Hmm. Masih ada empat. Ketika itu dua sudah menyatakan memilih Ali. Satu menyatakan memilih Utsman. Hmm, Abdurrahman tinggal Abdurrahman. Hmm. Dan ketuanya adalah Abdurrahman. Ketua tim formato adalah Abdurrahman bin Auf. Maka apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf sebelum memutuskan sebagai ketua tim formatur. Ya, Hai sumakasa Abdurrahman bin Auf salah satu ayam. Abdurrahman bin Auf perlu waktu tiga hari. Ya, apa yang dilakukan selama tiga hari? Yusawiru an-nasa minta saran manusia yaitu penduduk Madinah. Hatta istiqar istakara ikhtiaru sampai stabilah pilihan Abdurrahman bin Auf untuk memilih Utsman. Waqal Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Ra'aitu nasa la ya'diluna bi Utsman." Aku aku melihat manusia tidak mau berpaling dari Utsman. Semuanya orang-orang yang aku mintai saran Ali atau Kak Utsman? Mereka bilang Utsman. Hmm. Dan Abdurrahman bin Auf ini masuk ke rumah-rumah penduduk Madinah. Abdurrahman bin Auf selama tiga hari ini masuk ke rumah-rumah penduduk Madinah. Masuk rumah, tanya pada mereka. Tanya kepada di, kepala rumah tangganya, kepada suaminya. Ya, Utsman atau Ali? Usman Nanti masuk lagi tanya lagi Usman atau Ali? Usman Demikian seterusnya sampai kesimpulannya semuanya menginginkan Usman Semuanya menginginkan Usman Sisi kenapa peristiwa ini dimasukkan di bab ini? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu raja'a ila nasi ya, mengacu kepada kepada manusia, kepada masyarakat yang ada untuk mengetahui apa yang mereka pilih, apa yang mereka inginkan. Siapa sih sebenarnya mereka inginkan? Kemudian beliau memilih Utsman karena beliau lihat masyarakat Madinah lebih ridho kepada Utsman daripada Ali. Maka sisi kesamaannya ini menunjukkan iktibar ridon nas. Ya, iktibar mengacu kepada ridho manusia dan pilihan mereka fil amril wilayah tentang masalah siapa yang menjadi penguasa. Ya, meskipun ini terbatas pada masyarakat ibu kota. Kemudian yang ketiga pemilihan Ali, di mana Ali menolak manakala bayatnya bayat khasah. Kalau Ali tidak mau bayat khasah. Abu Bakar ada bayat khasah dan bayat ammah. Kalau Ali tidak mau menerima bayat khasah. Saya mau jadi khalifah ketika semua orang membayat saya. Waqama fil masjidi maka Ali kemudian berada di dalam masjid kemudian semua orang yang ada ketika itu bersegera membaiat Ali sisi kenapa ini dimasukkan di sini karena masyarakat ikut berperan serta dalam diadakannya baiat lil hakim kepada untuk penguasa dan perkataan Umar bin Khattab Ketika sampai ke telinga Umar, bahasanya sebagian orang bilang, jika Umar meninggal dunia aku akan membaiat fulan. Maka Umar melarang mereka dari hal ini. Umar kemudian mengatakan, "Man baya'a rajulan min ghairi masyawaratin minal muslimin." Siapa yang membaiat seseorang tanpa musyawarah dengan kaum muslimin, falayutaba'u huwa. Maka dia tidak boleh diikuti. walalladzi taba'ahu demikian juga dan orang yang taba'ahu mengikutinya tararatan Karena khawatir an yuktala keduanya akan dibunuh. Maka sisi kedekatan perkataan Umar ini dengan intikhobat, dengan pemilu, sehingga dia dimasukkan dalam bagian peristiwa sejarah adalah Umar melarang mal khilafah, adanya khilafah tanpa ada adanya kepala negara tanpa saran dari kaum muslimin. Sedangkan intikhobat adalah di antara jalan untuk mengacu dan mengetahui pendapat kaum muslimin. Kemudian masa setelah khulafa Rasidin. Wadhalika dan itu semisal mengacu pada pendapat banyak orang untuk mencopot gubernur atau mengangkat gubernur. Di antara peristiwanya Muawiyah radhiallahu anhu karena qatwala Ubaidillah ibn Ziyad. Beliau mengangkat Ubaidillah ibn Ziyad untuk menjadi kebunuh Basrah. Dan Ubaidillah ibn Ziyad ini pembunuh Husain. Sebagaimana di catatan kaki Ubaidillah ibn Ziyad ibn Abihi Dia adalah Gubernur Irak Di awal masa Daulah Umayyah Ibunya namanya Mirjana. Anak perempuan Raja Persi. Karena safihan. Safakan. Dia seorang yang bodoh. Seorang penumpah darah. Sebagian sahabat mengingkari orang ini karena dia bermudah-mudah untuk bunuh orang. wawalladhi walladhi qatala Husain ibn Ali radhiyallahu anhuma jazahullahu bima yastahiqqu dan dialah uh, yang membunuh ya dialah yang membunuh cucu Nabi Husain bin Ali radhiallahu anhu ya, dialah yang uh, memimpin tentara ketika itu ya yang memimpin tentara yang mengeksekusi Husain maka dia salah satu orang yang sangat bertanggung jawab terhadap darah Husain Jazahullah bima yastahiqu semoga Allah memberikan balasan kepadanya dengan balasan yang layak untuknya. Fakarihu an-nasu maka manusia pun tidak menyukainya. Wajarat lahu dan terjadilah karena hal sebab tersebut khutubun wa ahdas. Ahdas berbagai macam peristiwa, khutubun berbagai macam masalah wantah amruhu bimaktalihi yeah. dan ujung akhirnya dia dibunuh yeah. ujung akhirnya dia ini dibunuh oleh melalui tangan Al-Mukhtar Ibn Ubaid As-Saqafi di tahun 67 Hijriah Ya, Mukhtar ibn Abi Ubaid ini termasuk orang yang menginginkan agar Husain ke Kufah. Menginginkan agar Husain ke Kufah. Yang berjanji akan membantu mendukung Husain. Dan setelah Husain ke Kufah, tidak ada satupun dari mereka. Tidak ada satupun dari mereka yang muncul. Akhirnya Husain terbunuh. Yeah. Yeah. Lantas mereka-mereka ini dipimpin oleh Al-Mukhtar Ibn Abi Ubaid ini menyesali tindakannya. Maka yeah. maka kemudian terbentuklah semacam uh, kemudian dia kemudian mengepalai juyus atau wabin menamai dirinya dengan orang-orang yang bertobat. Jis atau wabin sebagai bentuk penyesalannya karena membiarkan Husain. Padahal Husain ke situ gara-gara dia dan teman-temannya. Nanti <clears throat> yang khawdala yang tidak membantu Husain sebagaimana yang dijanjikan. Maka kemudian eh, <clears throat> Eh, maka dia bikin mungkin bahasa kita laskar, ya. Abu Ubaid ini Al Mukhtar Ibn Abu Ubaid Al Thaqafi ini bikin laskar namanya Juyus Tawabin yang kemudian dia ini kemudian sebagai bentuk tobatnya diantaranya adalah membunuh ya, Ubaidillah bin Ziyah ya, membunuh Ubaidillah bin Ziyah Yang nanti meskipun nanti pada akhirnya uh, Al-Mukhtar bin Abi Ubaid ini semakin sesat di ujung akhirnya dia mengaku dirinya sebagai nabi. Ya, maka uh, angkat oleh Muawiyah Ubaidillah bin Ziyad sebagai ya, uh, sebagai gubernur Basrah. Kemudian Ubaid ini datang menemui Muawiyah dan bersamanya para tokoh masyarakat. Dan para tokoh masyarakat ini semuanya menyanjung Ubaidillah bin Ziyad. Kecuali Ahnab bin Qais. Kecuali Ahnab bin Qais. Fa'azalau Muawiyah. Muawiyah pun mencopot Ubaid. Ubaidillah dicopot dari jabatannya. Li ajli dhalika gara-gara komentar Al-Ahnab bin Qais gara Ahnab tidak suka sama Ubaidillah dicopotnya. Wakal dan Muawiyah mengatakan utlubu walian tardaunahu. Carilah ya, turdu eh, turdu eh, turdu nahu ya, nahu turdu nahu Carilah ya, pilihlah kemudian carilah kemudian gubernur yang membuat ridho Ahnab bin Qais. Pilihlah adalah kalian pilih yang disenangi oleh Ahnab bin Qais. Tentang Ahnab bin Qais, Abul Bahar al-Ahnaf. Dia disebut Ahnab karena kakinya cacat. Karena kakinya cacat, kakinya bengkok. Ahnab artinya bengkok. Nama aslinya Dohak bin Qais bin Husain At-Tamimi. Al-Amir Al-Kabir. Dia bukan penguasa namun dia disebut Al-Amir Al-Kabir. Seorang pemimpin yang besar, alim an-nabil, seorang ulama mulia. Karena mitrabal matal fil hilmi. Dia adalah orang yang sangat halim sampai menjadi dobul masal, menjadi parameter halim. Halim itu tidak sulit untuk marah. Orangnya tenang, sulit marah. Dan beliau ini sampai terkenal helmnya sampai-sampai yudrab al-masal. Yudrab masal itu jadi parameter. Kalau mau muji orang, ada orang yang lembut, tidak bisa marah, Allah. Kamu seorang yang halim seperti Ahnaf. Nah, disebutlah Ahnaf sebagai tolak ukur. Dia masuk Islam di masa hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wafat dan dia bertamu menemui Umar, mengambil hadis dari Umar dan sejumlah sahabat. Wafat di Kufah tahun 67 atau 71 Hijriah. Dan Ahnab bin Qais ini orang yang sangat dihormati oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Nih. Karena anak bin Qais ini diantaranya adalah nih, kaumnya dan dia adalah dari kaum yang besar, jumlahnya banyak, kabilahnya. Nih. Jika anak kaumnya ini punya prinsip, jika anak bin Qais itu marah dengan seseorang, maka mereka tidak akan bertanya kenapa anak marah. Yang jelas uang ini perlu dihajar gitu. Tanpa bertanya kenapa Ahnab marah. Hmm. Nah, karena Ahnab tidak mungkin marah kecuali dia yang kebangetan sekali. Tidak mungkin karena Ahnab ini dia apa-apain dia diem tenang tidak tersinggung kok sampai dia emosi jelas ini tidak mungkin terjadi hmm. ya, tidak mungkin terjadi Ya, kecuali orangnya kebangetan. Kecuali orangnya kebangetan. Dan Ahnaf ini pernah datang ke istananya Muawiyah. Dan di depan Muawiyah dia marah-marah. Ya, dia marah-marah. Dia kemudian mengkritik habis-habisan Muawiyah, kamu begini, begini, begini, begini, begini, begini. Semuanya diungkapkan. Dan Muawiyah cuma menundukkan kepala. Nah, dan Muawiyah itu cuma menyimak, menundukkan kepala, mendengar semua perkataan Ahnaf bin Qais. Setelah itu semuanya cuma diiyakan. Iya. Semuanya cuma diiyakan. Semua permintaan, semua tuntutan diiyakan. Habis itu pergi. Nah. Ini kemudian para pendamping-pendampingnya Muawiyah, para menteri-menterinya. Ini yang jengkel. Ini yang jengkel. Oh, ini orang nggak sopan sama khalifah. Begini-begini. Khalifahnya cuma nunduk. Mengiyakan. Mengiyakan semua permintaan Ahnaf. Maka setelah anak pergi mereka protes sama Mu'iyah. Kenapa kamu kok cuma nunduk saja? Mendengarkan saja. Ya, maka Muawiyah mengatakan Kamu nggak tahu siapa dia tadi Kalian nggak tahu siapa dia tadi yang datang Dia ini adalah orang Di belakangnya ada ribuan orang Ya, di belakangnya ada ribuan orang yang mereka ini tidak akan pernah bertanya. Ya, kalau Ahnab ini marah, dia tidak akan bertanya. Mereka ini ribuan orang ini tidak akan tanya kenapa anak marah. Yang jelas kami harus membela Ahnab tanpa tanya. Ini orang ini tadi di belakangnya ribuan orang. Nilainya ini ribuan orang. Urusan sama Ahnab sama dengan urusan dengan ribuan orang. Iya. Maka nanti jika dia tidak ridho, maka nanti akan ada gejolak sosial yang besar. Iya. Daripada demikian, saya lebih baik mendengarkan marahnya. Iya. Kalau dia didengarkan, sudah puas selesai dia marah diungkapkan puas selesai ada gejolak sosial tidak ada tidak akan ada gejolak sosial selesai masalah tapi kalau dibantah macam-macam nanti bisa berkepanjangan ini dampaknya adalah gejolak sosial yang besar maka karena pertimbangan politik demikian maka Muawiyah memilih untuk menyimak ya, ya apa yang dikatakan oleh Ahnaf. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Rabbana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.